Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan Ashhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da Masya Allah segala puji baginya dan dialah yang maha besar yang mempertemukan kita kembali di hari ini, hari Kamis tanggal 15 Oktober 2009 atau bertepatan pada tanggal 26 Syawal 1430 Hijriah. Tentunya di dalam acara yang selalu kita tunggu dan nantikan yaitu Tele Dakwa. Apa kabar Anda pemirsa pada pagi hari ini? Kami berharap Anda semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dan tidak lupa dari sini kami turut berdoa bagi saudara-saudara kita khususnya di Sumatera Barat yang saat ini masih tidur di tenda-tenda pengungsian. Mudah-mudahan Allah segera mengangkat musibah tersebut sehingga memberikan hikmah atas segala apapun yang terjadi pada semuanya itu. Dan pada kesempatan pagi hari ini masih bersama saya Rahmaji Asmuri dan dan didampingi oleh rekan saya. Rekan Senen, apa kabar Kak Haji? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Ya, dan sepertinya para dai dan juga daya juga sudah tidak sabar untuk ikut berpartisipasi dalam acara teledakwah yakni lomba berdakwah melalui pesawat telepon. Kita masih menantikan partisipasi Anda di lantai telepon 5743476 atau 0215743478 dengan passwordnya adalah Baligu ani walu Ayah. Dan untuk tema pada pagi hari ini kita akan mengangkat mengenai misi manusia di bumi. Sekali lagi temanya adalah misi manusia di bumi di mana nanti kita akan memberikan waktu sebanyak 3 menit dipergunakan dengan sebaik mungkin karena kalau saya sudah mulai berdakwah biasanya suka lupa dengan waktu. Betul. <laughs> Itu yeah. yang menjadi uh, salah satu tantangan utamanya di situ ya. Betul. ya menyampaikan materi yang disampaikan secara sempurna dan hmm. tetap waktunya pada koridor yang benar gitu ya. Ya betul <laughs> sekali. Dan biasanya kaji kalau seandainya dalam berlomba hmm. ada dua orang dewan hakim yang betul. akan menilai iya. paparan ya. dari para dai dan juga daya. Hmm. Langsung kita perkenalkan yang pertama adalah Profesor Dr. Kiai Haji Hambali MA dan Profesor Dr. Kiai Haji Hamdani Anwar MA. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah ya rabbil alamin. Amin alhamdulillah. Duh kalau kita melihat muka Pak Kiai ya. Amin, amin. <laughs> Dan uh, kita sampaikan bagi Anda yang ingin berpartisipasi di acara ini silahkan menghubungi kami di 574 3476 bagi Anda yang berada di wilayah Jakarta dan sekitarnya dan 021 574 3478 bagi Anda yang berada di luar wilayah Jakarta. Ya. Dan jangan lupa manakala Anda sudah tersambung bersama kami, tolong sebutkan passwordnya dengan benar balighu anni walau ayah. Mm -hmm. Mm -hmm. Dan bagaimana kalau sekarang kita ah, mendengarkan terlebih dahulu pembekalan yang akan disampaikan langsung oleh Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Hambali MA kepada Pak Kiai kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Segenap pemirsa hadirin rahimakumullah. Tiada henti-hentinya mulut kita selalu komat kamit untuk mengemas syukur kehadirat Allah Tuhan yang Maha Kuasa pencipta alam semesta ini, penentu nasib dan keberuntungan manusia. Darinya kita berasal dan manakala kontrak kehidupan ini telah berakhir. Kepadanya jua kita sebagai khalifah Allah di muka bumi ini akan mempertanggungjawabkan SPJ akhir hidup dan kehidupan kita. Salawat dan salam kita pohonkan keharibaan junjungan alam Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para keluarga, segenap sahabat, tabi'i tabi'in dan seluruh pengikutnya yang tetap istiqomah terhadap ajaran al-Islam ini baik sejak dahulu kala, saat ini bahkan hingga masa-masa yang akan datang. Pemirsa rahimakumullah, khususnya para dai dan daiyah setanah air yang berbahagia. Atas izin Allah pada pagi hari ini kita berjumpa kembali dalam sebuah acara yang sudah tidak asing lagi bagi kita uh, seantero Nusantara ini, yaitu acara Dakwah TVRI Stasiun Pusat Jakarta. Pada pagi hari ini, <clears throat> judul atau tema kita, kita bersama akan membahas tentang misi manusia di muka bumi ini. Para da'i dan da'iah setanah air yang berbahagia, ada beberapa hal yang perlu kiranya uh, diperhatikan oleh peserta dakwah. Pertama, semua uraian harus tetap mengacu bahkan kata orang mengaca kepada tema yang terangkat atau yang akan kita bahas pada pagi hari ini tentang misi manusia di muka bumi yang kita semua maklum Allah menciptakan manusia sebagai khalifatullahu fil ard. Kesanalah kita mengacu. Dan yang kedua, peserta diharapkan mampu mengembangkan materi ini. Sehingga materi ini memiliki nilai relevansi terhadap situasi dan kondisi yang ada dan berkembang pada saat ini sehingga diharapkan materi ini tetap aktual, faktual, konseptual dan selalu kontekstual. Yang kedua, yang sangat perlu diperhatikan adalah bobot dari materi itu sendiri. Dalam penyebutan ayat sering yang sudah-sudah terjadi tarkibul kalimah paling tidak tabdidul harokah kita sebagai seorang mubalih, sebagai seorang da'i harus jelas dari mana asar kita mengangkat dalil kat'i dan bahasan uh, dalil secara nakli. Yang kemudian <clears throat> dalam sebuah sistem dakwah kita harus mampu menggunakan strategi dakwah. Salah satu di antara strategi dakwah adalah uh, penggunaan tekanan vokal. Andaikan ancaman, ekspresi wajah mungkin seirama dengan suara yang akan dimunculkan yang saat ini Anda mengikuti lomba dakwah lewat uh, uh, visual yang tidak langsung. Artinya suara yang akan kami nilai. Terakhir ketepatan waktu. Harus diingat oleh para dai dan daiyah, banyak yang sudah-sudah peserta, materinya cukup bahut, bagus, paragrafnya cukup kelihatan, isi juga nampak tapi kesimpulan belum nyampe. <clears throat> Kenapa? Karena kadang kita terlalu asik dari pengantar. Ini perlu diperhatikan, waktu kita hanya tersedia sekitar 3 menit. Ya Ustaz ya, 3 menit. Kita ini hanya 3 menit saja. <clears throat> Tolong diperhatikan betul keasikan ketika ketika kita berdakwah di, di di di daerah lepas atau outdoor harus dibatasi saat ini dengan limit waktu yang hanya 3 menit saja sederhanakan pengantar, jangan sampai e, tertinggal munculkan isi dan yang terakhir lakukan sebuah kesimpulan. Demikianlah hal-hal yang perlu diperhatikan oleh para peserta, e, para dai dan daiyah. Selamat mengikuti acara tele dakwah. selamat berlomba, semoga ridha Allah selalu menyertai kita dan Allah selalu memberikan kekuatan kepada diri kita untuk mampu menangkap serpihan ridha Allah yang bersirakan Terima kasih atas segala perhatian. Maafkan atas segala kekurangan. Nasrum minallahi fathun karib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak ya. Profesor Haji Hambali, terima mm-hmm. kasih telah menyampaikan pembekalannya kepada kita semua. Iya, dan perlu diperhatikan pula oleh para dai dan juga adanya yang ikut berpartisipasi pada pagi hari ini. Betul. Haji. Ada setidaknya kalau kita boleh mm-hmm. review, hmm. saya mencatat ada sekitar lima hal yang harus kita perhatikan. Hmm. Yang pertama, uraian yang disampaikan hmm. tetap mengacu kepada tema yang kita bincangkan pada kesempatan pagi hari ini, hmm. yaitu tentang misi manusia di muka bumi. Yang kedua, harus harus mampu juga mengembangkan materi yang ada. Jadi hmm. tidak hanya di situ-situ mulu gitu, hmm. mungkin bahasa hmm. lain kita gitu ya. Dan yang paling penting relevan dengan kontekstual yang ya. terjadi yeah. pada saat ini. Apakah itu faktualnya ada, yeah. aktualnya juga ada gitu ya. Hmm. Kemudian yang ketiga asar dalil yang dikutip harus jelas. Yeah. Kalau Quran itu surah apa dan ayat berapa. Kemudian kalau hadis itu diriwayatkan oleh siapa dan dari mana gitu betul, ya. Betul. Nah, kemudian yang keempat adalah salah satu strategi yang ingin dimunculkan adalah tentang bagaimana cara uh, intonasi kita intonasi suara kita dalam menyampaikan gitu ya. Jadi ketika marah kata beliau harapannya hmm. muka kita juga ikut turut marah gitu. Yeah, yeah. Jangan ketika uh, apa namanya materinya yang agak agak marah gitu, hmm. sambil senyum-senyum kan nggak konteks yeah. gitu ya. Karena gak, apalagi kita lombanya caranya adalah melalui telepon yang tidak Betul. terlihat secara langsung ekspresi wajah kita. Yang paling penting adalah niat bagaimana kita melakukan itu semua. Baik, sebelum kita break ada satu hal lagi ya. tadi yang boleh ingatkan tentang ketepatan waktu ini penting mm -hmm. ya. Hanya tiga menit yang mm -hmm. disiapkan Eh, pengantarnya harus disederhanakan lah gitu Betul. gitu ya. Tapi yang paling penting isinya dan jangan lupa kesimpulannya. Kesimpulan. Itu mungkin uh, apa namanya yang boleh sampaikan. Ya. Sebelum kita menerima penelpon yang masuk, ya. kita mungkin harus jeda sesaat dan kita harus kembali setelah beberapa pesan berikut ini. Ya. Tetaplah bersama kami. Baik, terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami dalam Teledawah dan kami informasikan sekali lagi bagi Anda yang ingin berinteraksi dengan kami bisa langsung menghubungi di 5743476 atau 0215743478 dan tema pada pagi hari ini adalah misi manusia di bumi. Mm -hmm misi manusia di bumi ya. Mm -hmm. Kita semua punya misi seperti apa misinya. Betul. Itulah nanti yang akan kita ingin mendengarkan Pasti. para dai daiyah mhm. mm -hmm. yang akan menyampaikan materinya gitu ya. Tapi sebenarnya tadi hmm? oleh uh, Pak eh, Kiai sudah disampaikan bahwa salah satunya adalah Khalifatullah fil ard gitu ya. Khalifah Allah di muka bumi. Nah, Betul. seperti apa Khalifah Allah itu? Itulah yang akan kita tunggu nanti Pastinya <laughs> Dan pastinya para dai dan juga daya Sedang mencoba untuk eh, mendayol um, Di 5743476 mm-hmm. Atau 5743478 Dan sepertinya sudah ada yang masuk Kita ya. terima dulu Kak Haji mm-hmm. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, passwordnya? Passwordnya? Balighu anni walau ayah. Baik, dengan Bapak siapa dan di mana ini? Haryoto di Indramayu. Ya, Pak Haryoto mohon maaf, volume televisinya bisa dikecilkan terlebih dahulu. Oh iya, sudah, sebentar Bu ya. ya. Sebentar. Ya, baik Pak Haryoto, tema ya. pada pagi hari ini adalah misi manusia di bumi. Waktu Anda hanya 3 menit dipergunakan dengan sebaik mungkin silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala Muhammadi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'u Para pecinta teledakwat televisi Republik Indonesia dan para dewan juri beserta para pembawa acara yang dirahmati Allah Kita bertemu kembali dalam diskusi tentang misi manusia di bumi Kehadiran manusia di bumi ini memiliki tugas pokok dan misi dari ilahi Robi. Tugas pokok kita adalah sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Zariyat ayat 56 yang artinya dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk menyembahku. Sedangkan misi istimewa yang tidak Allah umbankan kepada makhluk lainnya seperti yang diterangkan surat Al-Baqarah ayat 30 A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة Al-Ayah Yang artinya Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat Sesungguhnya akan aku ciptakan seorang khalifah di bumi sebagai Bani Adam, manusia mewarisi misi sebagai khalifah di bumi. Khalifah bermakna penguasa. Maka manusialah yang bertanggung jawab atas pemeliharaan dan pemanfaatan bumi baik yang bercorak sosial budaya maupun fisik alamiah dan energi. Konflik antar manusia, peperangan, wabah penyakit, banjir, kekeringan, kebakaran, pemanasan global, dan lain-lain tidak dapat kita tuduhkan hanya karena kehendak Allah semata. Faktanya lebih besar disebabkan oleh salah urus dalam pengelolaan sumber daya manusia maupun sumber daya alam. Allah tidak mendapat manfaat atau mudarat atas kesuksesan maupun kegagalan kekhalifahan manusia. Semua akibat akan kembali kepada manusianya sendiri. Maka seharusnya kita berpedoman pada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang artinya sayangilah olehmu siapa yang ada di bumi, nanti kamu akan disayangi oleh makhluk yang ada di langit. Kasih sayang yang kita berikan kepada semua unsur lingkungan hidup baik yang makhluk hidup ataupun benda mati membuat kita menyadari pentingnya analisa mengenai dampak lingkungan dari segala aktivitas kita di muka bumi ini. Dengan demikian, maka manajemen kasih sayang inilah yang akan membangun baldatun thayyibatun warobun ghafur menuju rahmat Baik, Pak Haryoto dari Indramayu, ya. terima kasih telah berpartisipasi. Hmm. Namun kayaknya terputus di tengah jalan gitu ya. ya. Tapi penyampaiannya cukup menarik sekali cukup menarik. isinya hmm, ya, kalifah tapi yang jelas, bumi. Dan hakim sudah menilainya gitu. Ya. Walaupun menurut kita <laughs> tadi belum ada closingnya gitu ya. <laughs> Baiklah kami masih nantikan Anda. Silahkan yang tersambung berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Passwordnya dulu Pak ayah. Baik. ada ada ada sedikit logat nih. Iya. Baik, dengan Bapak siapa dari mana? Zainuddin Bekasi Timur. Dari Pak Zainuddin Bekasi Timur.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 Manusia dibekali dengan Al-Quran sebagai petunjuk, karena dari Allah yang menciptakan manusia, menciptakan alam semesta. Maka hanya Allah yang paling benar memberi petunjuk, mengatur manusia. Allah mengutus seorang manusia pilihan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk rahmatan lil alamin, sebagai contoh untuk kebaikan manusia seluruh bangsa, seluruh alam semesta. Pemirsa yang berbahagia, bahagia hari ini karena kita telah mendirikan sholat subuh tepat waktu manusia dan jin diciptakan hanya untuk menyembah dan taat kepada Allah. Baik ketaatan, peribadatan, ubudiah, ritual kepada Allah maupun berbuat baik kepada sesama manusia ataupun kepada alam semesta jagat raya ini untuk kebaikan kita semuanya. Karena itu sebetulnya berbuat baik itu sebenarnya untuk diri manusia itu sendiri dan berbuat tidak baik itu kembali kepada diri manusia itu sendiri pula. Man amila salihan fali nafsi wa man asa'a alaiha Terima kasih atas segala perhatiannya. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Zainuddin dari Bekasi. Namun 10 eh, detik terakhir masih ada sisa ya. Masih ada sisa. Saji, ya. Tapi tidak masalah, yang ya. sudah closing oleh beliau gitu. Betul. gitu. yang penting ada pembuka, isi dan penutup. Betul. <laughs> ya, kita terima lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, passwordnya Pak Sofian. Alhamdulillah, Pak Sofian sudah tahu tema hari ini? Insyaallah. Ya, misi misi manusia di bumi dan waktu hanya tiga menit bisa dimulai dari sekarang. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi وبركاته الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آله أما بعد إخوة الله تتبيري رحمكم الله تيما مذاكرة تكريمي على الله manusia di دي Allah الله سبحانه وتعالى merujuk ke firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 30. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'al fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu malah la ta'lamun. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada malaikatnya, aku ingin menciptakan seorang anak manusia untuk menjadi khalifah di muka bumi. Tapi karena ma ma tapi malaikat menyaksikan atau meragukan, ya Allah, kalau engkau ciptakan manusia, sedangkan mereka pasti akan membuat kerusakan di muka bumi. Lalu Allah memberikan statementnya. Aku lebih daripada, ya, daripada kalian. Oleh karena itu hadirin. Simakumullah. Malah kita sebagai khalifah Allah ke bumi. menambahkan rahmat. menambahkan kasih sayang. Dan tujuan lain kita ada untuk ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. hadirin rahimakumullah sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Az-Zariyat ayat 56 wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun tidaklah aku ciptakan kala Allah jin dan manusia hanya untuk mengabdi dan beribadah kepada aku oleh kerana itu hadir mari kita menembakkan ramah pas Pak di pada musibah saudara-saudara kita di Padang semau Sumbang mana kita membantu di mana salah diri kita sebagai misi khalifah khalifah Abdullah di muka bumi Allah sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang digelar rahmatan lil alamin rahmat bagi sekarang ini Demikian yang dapat saya sampaikan. Dan warga Amerika saya. Tuhan Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak eh, Pak Sofian dari Tarakan ya, ya, Kalimantan Timur. Terima kasih juga telah berpartisipasi. Hmm. Dan tadi beliau menyebutkan hmm. ada tiga hal yang kita ya. catat. Yang pertama misi manusia itu adalah khalifah di muka bumi. Betul. Yang kedua tadi adalah mengabdi dan beribadah kepada sang khaliknya gitu ya. Dan yang terakhir tadi kita juga harus mampu menebar kasih sayang kepada sama kita. Dia tadi mencontohkan salah satu yang di Padang itu ya, betul, ya, memberikan bantuan memberikan itu. bantuan segala macam. Saya kebetulan juga baru kembali dari Padang malam kemarin gitu yeah. ya, melihat kondisi di sana yang luar biasa sekali dan memang kita harus membantu. Mudah-mudahan gitu. ini dari Padang juga ya. Mudah-mudahan kita tunggu. <laughs> Silakan yang saling berikutnya. Yeah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan Pak passwordnya. Baik, terima kasih dengan Bapak siapa dari mana? Uh, eh, Kamil dari Banten. Pak Tarmizi dari Banten. Kamil. Oh iya, mohon maaf Pak. Ya, Pak Kamil dari Banten. Silakan, Pak. Langsung saja tema kita tentang misi manusia di muka bumi. Waktu yang tersedia hanya tiga menit. Bisa dimulai dari sekarang. Baik ya. <clears throat> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalam ala asrafil musalin Wa ala alihi wa sabi ajmain Wa la hawla wa la quwata illa al-alihi al azim Bapak-bapak dan ibu-ibu Para hadirin yang terhormat Pada hari ini Tanggal 26 Sawal Tahun 1430 Hijriah Atau 15 Oktober 2009 kita bertemu lagi dalam rangka menyampaikan dengan judul Misi Manusia di Bumi. Seperti kita ketahui bahwa kita dilahirkan di dunia ini pasti mempunyai misi. Oleh karena itu, di dalam menjalankan misi yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan untuk ini Allah berfirman dalam Al-Quran surat Az-Zirat ayat 56 yaitu wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku nah ini jelas Allah Subhanahu wa taala dengan firman-Nya seperti tersebut di atas itu. Bahwa kita hidup di dalam dunia ini mempunyai misi atau mempunyai tugas yaitu untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Menyembah ini ya dengan arti luas sekali yaitu beribadah. Apa saja gerak diri kita di dalam dunia ini, dalam kehidupan ini asal sesuai dengan Quran dan hadis itu adalah merupakan ibadah. Oleh karena itu, tidak boleh sama sekali kita melanggar daripada perintah Allah dalam rangka men, uh, eh, menjalankan misi kita di bumi ini. Oleh karena itu juga, saudara-saudara dan bapak-bapak sekalian, dalam rangka kita telah dilahirkan di dunia ini, misi ini hendaknya kita emban sebaik-baiknya. Jadi kehidupan dan peri kita tidak ada lain harus ada untuk Allah Subhanahu wa taala yaitu sesuai dengan petunjuk-petunjuk daripada Quran dan hadis. Kita sebagai seorang muslim ya, tidak akan ya, lepas daripada perumahan kita. Untuk itu kepada bapak dan ibu harus kita sadar isi kita adalah seperti itu. Untuk itu sampai. Ya, baik. Terima kasih Pak Kamil dari Banten sepertinya peserta baru ya. ya kan kita baru mendengar suara Betul. hari ini. Baru mendengar suara beliau ya. gitu. Baik. Dan kita masih dimanfaatkan. Ya, langsung sepertinya rapat sekali. <laughs> Silakan. Kita terima dulu assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam. Iya. Passwordnya Bapak? Baligu anni Baik, dengan Bapak siapa dan di mana ini? Pak Hidayat Semarang. Iya, baik Pak Hidayat, temanya adalah misi manusia di bumi. Waktu Anda 3 menit bisa dimulai dari sekarang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa syafi wa mawalah wa la hawla wa la quwata ila billah amma ba'd ala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim A'udhu billahi minasy rajim Bismillahirrahmanirrahim Wa ma khalaqtul jinna wal insya illa liya'budul Pemirsa rahimakumullah bicara masalah orang manusia yang dijadikan oleh Allah supaya menjadi khalifah di bumi maka tanggung jawab kita adalah tanggung jawab yang hak yang memang harus kita lakukan mau tidak mau bumi ini harus bisa kita manfaatkan kalau Allah sudah memberikan gambaran bahwa bumi ini adalah menjadi sarana yang harus kita manfaatkan tinggal manusianya. Memang semua dalil yang disampaikan oleh pembicara-pembicara yang lain sama. Ini jailun fil arti khalifah. Lama khalaqul jinna wal insa ya butuh Ini adalah mempengaruhi dalam kehidupan kita sehari-hari. Tidak lepas orang hidup ini dari lima perkara. Kalau istilah saya adalah Kismo, Maruto Dahono Dan Irto Ini maaf saya orang Jawa Kismo adalah bumi Irto adalah air Maruto adalah angin Dan Dahono adalah api Kemudian bagaimana manusia ini memanfaatkan itu semuanya Kita manfaatkan untuk kehidupan Dalam hadis disampaikan bahwa khairun nas dan fa'uhum linnas. Baik-baik manusia adalah yang manfaat dengan manusia yang lain. Kemudian kalau kita mau tanggung jawab bahwa kita di bumi ini dicipta supaya menjadi orang yang mau beribadah. Qurannya tadi jelas wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun tidak, tidak dibuat manusia di bumi ini dan manusia dan jin ini tidak dicipta manusia dan jin Eh, kecuali untuk beribadah. Kita tunjukkan perhatian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar supaya kita tidak terkena eh, eh, uh, musibah, enggak kena adab dan sebagainya. Untuk itu, walaupun tema ini hanya sekedar tidak mungkin bicara masalah khalifah kemudian hanya beberapa menit, tiga menit untuk sempurna. Makanya juga maka kesimpulannya mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Kurang lebihnya minta maaf. Allahumma fiqh ila Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau nampaknya mengucapkan Hidayat. salam, mm -hmm. tetapi tidak terdengar oleh kita ya, gitu ya. karena waktunya sangat pas sekali. Betul. Dan terima kasih Pak Hidayat dari Semarang. Dari Semarang. Uh, kita jarang sekali mendengar orang-orang Semarang berpartisipasi di sini. Tapi hari ini Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Pak Hidayat. Mm-hmm. Dan satu hal nanti kata beliau, mm-hmm. kalau berbicara tentang misi manusia itu tidak cukup kata beliau waktu yang hanya sekitar 3 menit itu harus mm-hmm. butuh waktu yang panjang. Uraiannya panjang. Uraiannya panjang. Tapi namanya sudah ada yang tersambung yeah. bersama kita. Silahkan. <laughs> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh subhanallah adik kita. pasutnya terlebih dahulu. Baliku ani wala ya. Hmm, terima kasih. Dengan siapa dari mana? Irma Yosi, Kalimantan Timur. Irma Yosi dari Kalimantan Timur. Kalau boleh tahu berapa sih umurnya? 21 tahun. Oh, baik kalau gitu. Irma Yosi silahkan langsung saja tema kita tentang misi manusia di bumi. Waktu yang tersedia hanya 3 menit. Silahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia. Mudah-mudahan semua pemirsa, saudara, hadirin yang saya muliakan kau simpan di dalam hati sebagai penasehat di kala kau durhaka, sebagai penghibur hatimu di kala kau kecewa, dan sebagai pemberi jalan keluar bagimu di kala menghadapi kesulitan. Jamaah rahimakullah, semua hamba Allah diwajibkan berjihad, mengabdi dalam setiap saat dengan perbuatan akhlak mulia. Allah Subhanahu wa taala berfirman surah Al-Maidah ayat 35. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah untuk mendekatkan diri kepadanya dan berjihadlah di jalannya agar kamu beruntung kualitas manusia di bumi adalah kecerdasan berpikir, kepekaan dan kepedulian terhadap lingkungan dan kesadarannya. Yaitu, satu, ilmunya ulama adalah para ulama benar-benar berfungsi sebagai pembimbing untuk semua umat. Ia tidak dijauhi oleh para pejabat dan masyarakat. Bahkan para pejabat bersedia dan senantiasa berkonsultasi, meminta nasihat kepada para ulama sebelum mengambil keputusan yang penting, sehingga rakyat tidak dirugikan. Dua, adilnya penguasa adalah para penguasa atau pejabat yang tidak meninggalkan ulama tersebut akan berlaku sebagai pengayom dan pelindung untuk semua umat. Tiga, ketekunan ibadah umat beragama adalah semua lapisan masyarakat beribadah dengan baik, saling doa mendoakan demi kemaslahatannya dan kemakmuran masyarakat, bangsa dan negara. Empat, penguasa serta disiplin para pelaksana pemerintahan adalah para pegawai dan pelaksana pemerintahan berlaku disiplin. Maka betapa indahnya bangsa dan negara kita ini. Betapa mempesonanya dan sirnalah sudah rasa saling iri dan dengki dan lenyaplah sudah rasa saling mencurigai serta ketentraman akan segera dapat dinikmati. Marilah kita semua berbuat yang sebaik-baiknya sesuai dengan bidang dan profesi kita masing-masing, baik sedikiawan maupun ulama, rakyat maupun penguasa karyawan maupun pekerja, marilah bersama-sama berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita semua untuk melanjutkan misi manusia di muka bumi ini. Akhirnya saya cukupkan. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mbak Ilma Yosi dari Samarinda, Kalimantan Timur. Mm -hmm. Selalu bersemangat kalau seandainya ikut dalam teledakwah. Betul, selalu bersemangat uh, beliau mhm. sampaikan. Mm -hmm. Tadi dan yang perlu kita ingatkan yeah. bahwa pekan depan itu kita masuk ke Sesekina. Oke, jadi, jadi untuk yang menang-menang jangan lupa mhm. untuk fotonya. Nah, itu dia. Pokat, untuk dikirimkan secepatnya. Dan terlebih juga yang menang ya. hari ini insya Allah kita tunggu juga fotonya gitu ya. Iya, betul kita tampilkan Kita pada pekan depan. <laughs> Amin. Baik, kita terima lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik passwordnya? Baligu Andi Waluaya. Iya, dengan Bapak siapa dan di mana ini? dengan Bapak Hatibi Sanggul, Bojonegara, Serang, Banten. Ya, baik Pak Hatibi bisa dimulai dari sekarang waktunya Anda 3 menit, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد Alhamdulillah dengan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat dan inayahnya saya pagi ini berjumpa lagi lewat dakwah dari yang dirahmati Allah. Izinkanlah saya untuk menyampaikan sekelumit uraian tentang tema misi manusia di muka bumi Allah telah menciptakan pertama kali manusia yaitu berasal dari Adam alaihissalam. Firman Allah pada saat menciptakan Adam. Wa izkulna qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis dan ingatlah ketika kamu berseru kepada malaikat. Sujudlah kepada Adam, maka mereka pun sujud menghormatinya. Illa iblis, kecuali iblis. Ayat menunjukkan bahwa Adam AS mengetahui nama-nama benda itu, lantas Allah mengajarkan kepada Adam ilmu pengetahuan melalui <clears throat> alam semesta ini. Sehingga Adam mengetahui apa-apa yang diberikan kepada Allah. Argumen uh, manusia diciptakan hanya semata untuk uh, ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dari manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Tidak diragukan lagi bahwa manusia dijadikan khalifah di muka bumi. Khalifah di sini maksudnya menjadi penguasa untuk mengatur dan mengendalikan segala isi man dunia ini. Para hadirin yang saya hormati, maka di tangan manusialah terletak kemakmuran dunia dan ketenteramannya. Tetapi disebut oleh ulah perbuatan manusia pula lah dunia ini menjadi hancur berantakan. Disitulah kiamat panjang atau tidaknya itu tergantung pada manusia itu sendiri. Sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hatibi dari Serang, Banten. Ya, Terima kasih betul. juga telah berpartisipasi. Mm -mm. Dan tadi kalau kita mendengarkan kata beliau, mm justru di tangan manusialah nanti insya Allah yang akan membawa kemakmuran di muka bumi ini dan juga yang membawa kehancuran di muka bumi ini gitu ya. Iya, betul. Yang paling penting adalah kepekaan dan kepedulian terhadap sesama intinya seperti itu. Intinya itu gitu ya. Baik, nampaknya sudah ada yang tersambung lagi bersama kita. Silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Passwordnya Pak? Baik, terima kasih. Dengan Bapak siapa dari mana? Pak Yusuf Banjarmasin. Pak Yusuf dari Banjarmasin. Tema kita pagi hari ini tentang misi manusia di bumi. Waktu yang tersedia hanya 3 menit, mohon dioptimalkan. Silahkan Pak Yusuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد yang saya hormati Dewan Juri serta seluruh pemirsa TPRI Republik Indonesia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. misi manusia di dalam bumi ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'annya di Al-Baqarah ayat 56 A'udzu billahi من rajim الرجيم wa ma الرحمن الرحيم wal insa illa والإنس إلا dan juga Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'annya di surat Al-Hasyr ayat 18 A'udzu billahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون Allah subhanahu wa ta'ala tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk menyembahku kata Allah dalam tafsir Al-Jalalain ai liya'rifuni untuk mengenalku kata Allah dan juga ayat Al-Quran tadi Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman wahai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok dan akhirat dan bertakwalah kepada Allah sesungguhnya Allah maha mengetahui segala isi hati maka oleh karena itu di dalam hidup kita di dalam dunia ini hanyalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala menyuruh kepada hamba-hambanya Fangkuru ni'mati untuk mengingat akan nikmat-nikmatku kata Allah. Akan tetapi setelah kita mensyukur, setelah kita mengingat akan nikmat-nikmat Allah, Allah pun menyuruh kepada hambanya untuk mensyukuri akan nikmat-nikmat tersebut. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Kata Allah Subhanahu wa taala, apabila kalian mensyukuri akan nikmat yang telah kuberikan, maka akan kutambah-tambah kata Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Yusuf dari Banjarmasin. Bagus sekali ya kasihnya. <laughs> Betul. Dan mungkin kita informasikan sekali lagi mm -hmm. untuk uh, para pemenang nanti yang, yang akan keluar sebagai pemenang jangan lupa untuk mengirimkan foto ukuran postcard karena yeah. insya Allah minggu depan kita sudah masuk ke sesi final. Betul. Dan tadi Pak Yusuf menyampaikan beberapa hal mm -hmm. di antaranya adalah uh, misi manusia di bumi itu adalah beribadah kepada Allah. Kemudian di sisi lain juga harus bertakwa kepada Allah kata beliau gitu ya. Mm-hmm. Dan jangan lupa ketika implementasi dari sebuah nilai takwa itu kita dengan banyak mengingat nikmatnya. Di sisi lain kita pun jangan lupa mensyukuri nikmat yang ada itu. Karena ketika bersyukur insya Allah akan bertambah. Amin, Begitu kata ya beliau. Mm-hmm. Baik, kita harus terima seperti yang satu ini sepertinya bersyukur sekali sudah bisa masuk ke tarea dakwah. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, baik. Password. Passwordnya? Iya, mohon maaf, uh, volume televisinya bisa dikecilkan terlebih dahulu. Iya, iya baik. Ya. Dengan siapa dan di mana? Dengan Deni Adil Rahman di Majalengka. Dari Majalengka. Baik, waktunya 3 menit. Mis, uh, misi manusia di bumi bisa dimulai dari sekarang. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Dewan juri yang saya hormati dan sahabat tele dakwah TPRI yang Allah muliakan. Dalam kesempatan ini, izinkan saya membahas misi manusia di bumi. Jika saya ilustrasikan dengan sebuah cerita, di mana ada seseorang yang di atas punggungnya dibekali sebuah tabung gas. Nah, ia mempunyai misi untuk turun ke laut dan mengambil mutiara sebanyak-banyaknya. Ketika turun ke laut, ia melihat begitu indahnya alam laut, ikan-ikan yang indah dan terumbu karang yang menawan, sehingga ia bermain-main keindahan yang sesaat. Ketika ia sadar tabung gas yang ia bawa sudah hampir habis, ia segera mencari mutiara sebanyaknya, namun tidak ia dapatkan dan hanya beberapa butir itu pun terjatuh sampainya di atas, dia menyesal, namun tak ada kesempatan untuknya. Nah, dari cerita tadi, jika kita ibaratkan penyelam adalah manusia, laut adalah dunia, dan tabung gas adalah nyawa. Ketika manusia lahir ke bumi, dibekali sebuah nyawa, dan manusia mendapat misi dari Allah. Allah berfirman dalam surat Ad-Dariyat ayat 56. A'udzu billahi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun dan tidak semata-mata Allah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Namun manusia itu lupa akan tugasnya dan terlena oleh kenikmatan dunia yang hanya sekejap saja. Ketika nyawa sudah habis, barulah manusia itu sadar dan menyesali perbuatannya. Maka dari itu, ingatlah saudaraku, hidup ini cuma satu kali. Berapa dosa kau buat, berapa kali maksiat Ingat-ingat tobat, ingatlah akhirat. Selama nafas masih terhembus, jantung masih berdesak dan darah masih mengalir. Selama masih ada kesempatan, yuk kita laksanakan misi kita dengan sebaik-baiknya, yaitu dengan beribadah kepada Allah dan menjadi khalifah yang menyebarkan kebaikan di muka bumi. Satu pesan dari saya, makan tomat untuk tobat, bertobatlah sebelum terlambat. Mudah-mudahan yang saya sampaikan dengan singkat ini ada manfaatnya untuk kita semua. Dan jadilah manusia yang, yang menjalankan itu dengan sebaik-baiknya, yaitu dengan beribadah dan menjadi khalifah di muka bumi ini karena beribadah itu banyak macamnya sesuai yang dijelaskan oleh Al-Quran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima nah. kasih ya. Pak Deni Ali Rahman dari Majalengka yang telah berpartisipasi. Ada hal yang menarik tadi yang beliau sampaikan, ya. mengilustrasikan dalam sebuah bentuk cerita gitu ya. Hmm, hmm, hmm. Seorang penyelam dengan uh, gas yang ada di belakangnya kemudian menyelam untuk mencari mutiara namun ketika sudah masuk ke dasar laut terlena akan keindahan ikan, terumbu karang dan lain sebagainya. Yeah. Ketika gas sudah mau habis baru sadar bahwa mutiara itu belum dapat diambil secara, yeah, iya, betul. optimal gitu ya. Iya, yeah, Disitulah kata beliau tadi ceritanya. Pada intinya adalah bagaimana kita mensiasasi segala sesuatu yang kita hadapi gitu betul. ya. Betul. Baik, silakan bagi para pemirsa yang ingin bergabung berikutnya di 5743476 bagi Anda yang berada di wilayah Jakarta dan sekitarnya dan 0215743478 bagi Anda yang berada di luar wilayah Jakarta. Silakan yang tersambung berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Passwordnya Bapak? Abdul Ghani di Jakarta. Passwordnya terlebih dahulu Pak Abdul Ghani. Baligul ani walau ayah. Baligul ani walau ayah. Silakan, langsung saja. Tema kita adalah tentang misi manusia di bumi. Waktu yang tersedia hanya 3 menit. Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi adana li hadza wa mahkunna kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala Ali wa sahbihi ajma'in amma ba'du Pemirsa TVRI yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Dewan juri dan seluruh makhluk Allah yang ada di muka bumi ini Dan seluruh pemirsa yang ada di muka bumi ini Selamat pagi Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa mendengarkan tele dakwah ini Mudah-mudahan Allah memberikan rahmatnya kepada kita semua. Perkenankan pada pagi hari ini saya ingin membawakan tentang misi manusia. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan di surat Az-Zariyat ayat 56. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang artinya dan tidak kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dengan fisik yang amat sempurna ditambah dengan dimensi spiritual, emosional, intelektual dan syahwat. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dengan sesempurna-sempurnanya makhluk dibandingkan makhluk Allah yang lain di muka bumi ini. Oleh sebab itu, Allah sudah menciptakan manusia di muka bumi ini dengan tujuan adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Begitu juga dengan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa yang lainnya. Allah menciptakan jin untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Dan Allah telah menciptakan makhluk-makhluk yang lainnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Begitu juga Allah telah menciptakan guntur. Dengan guntur itu Allah bertasbih kepada Allah. Eh, guntur bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Allah menciptakan ikan di muka bumi ini, mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, tujuan manusia manusia diciptakan Allah Subhanahu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah misi kita di muka bumi ini. Karena dengan misi itu kita dengan misi itu maka kita mempunyai visi yaitu sebagai khalifah di muka bumi ini. Yaitu sebagai pemimpin di muka bumi ini untuk menuju kepada ridhonya Allah Subhanahu wa taala dengan bagaimana Eh, doa-doa kita bahwa kita ingin baik di dunia ini dan baik di surganya Allah Subhanahu wa taala sebagaimana doa yang biasa kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar Ya, terima kasih Pak Abdul Gani dari Jakarta. Ya dan merupakan peserta terakhir pada hari ini ya Betul. Kak ya. Ada 10 peserta hmm. pada hari ini dan Pak Abdul Ghani tadi yang eh, ya. uh, terakhir gitu ya. Betul. Eh, sebelum kita uh, menyampaikan atau mendengarkan kira-kira hmm. siapa hmm. dai-dayah yang terbaik pada kesempatan pagi ya. hari ini, mungkin alangkah baiknya jika terlebih dahulu kita akan mendengarkan evaluasi yeah. yang pada kesempatan pagi hari ini akan disampaikan oleh Bapak Profesor Dr. Handani Anwar berikut. Silakan, oke okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ala man ila yaumiddin amma ba'du. Para pemirsa yang budiman dan para peserta dakwah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah telah kita dengarkan bersama Eh, beberapa peserta yang menyampaikan uraian-uraiannya tentang misi manusia di bumi. Semuanya sangat bagus sehingga kita semuanya atau para juri merasa bangga akan kehadiran para peserta dalam mengikuti tele dakwah ini dengan uraian-uraiannya yang begitu menarik. Namun demikian tidak ada gading yang tak retak Sehingga ketika disimak secara teliti Masih ada beberapa hal yang perlu diperbaiki Yang pertama adalah tentang manajemen waktu Waktu yang disediakan untuk teledakwah ini hanya tiga menit Begitu singkat Sehingga tadi ada peserta yang mengungkapkan Tampaknya waktu ini tidak cukup untuk menjelaskan berbagai masalah yang akan diuraikan. Memang benar. Karena itulah para peserta dituntut untuk dapat mengatur waktu sebaik mungkin. Mungkin diperkirakan berapa detik untuk pembukaan, berapa detik untuk memberikan materi, dan berapa detik untuk penutupan. Nah ini perlu diperhatikan secara benar. Sehingga manajemen waktu dapat dilakukan dengan baik dan waktu itu dapat dipergunakan seefektif dan efisien mungkin. Karena apa? Tadi ternyata ada beberapa peserta yang tidak mengingat waktu sehingga sebelum urean selesai waktu sudah habis. Kemudian yang kedua adalah dalil. Dalilnya sangat bagus diucapkan dengan baik namun sayang ada pula peserta yang kurang tepat mengungkapkan suratnya. Harusnya surat az tapi diungkapkan surat Ziriyat ya. Dan vokal, vokal sudah rata-rata bagus, intonasi. Namun ada pula beberapa peserta yang kelancaran dalam mengungkapkannya kurang dipelihara dengan baik sehingga agak terbata-bata dan ada jeda waktu antara satu kalimat dengan kalimat lain. Nah ini tentu saja akan menjadi pemborosan dalam waktu itu. Kemudian yang paling penting adalah materi. Dalil sudah bagus, seharusnya fokus pada satu dalil. Misalnya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Maka ini dikembangkan. Apa yang dimaksud beribadah kepada Allah itu? Ya. Satu dalil ini apabila dikembangkan dengan tujuan ibadah, macam-macam ibadah yang harus dilakukan manusia, ini sudah mencakup sebagai misinya. Karena itu hal-hal demikian nampaknya perlu diperhatikan kembali. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih pada Pak Profesor Kiai Haji Hamdani Anwar yang telah memberikan evaluasi para peserta semuanya, para dai hmm. dan juga daya. Ya. Dan sekarang pemirsa waktunya kita untuk mengumumkan siapakah penyampai terbaik teledawah pada kesempatan pagi hari ini. Hmm. Kita langsung umumkan saja Kak Haji ya. Silakan. Baik, untuk pemenang teledawah pada hari ini jatuh kepada Bapak Hidayat dari Semarang dengan jumlah nilai 152. Barakallah selamat. Jangan lupa untuk untuk mengirimkan foto ukuran postcard karena ya. insya Allah besok kita masuk ke final. Betul, itu sangat penting nanti ya. biar kita mengetahui seperti apakah sosok Pak Hidayat ini. <laughs> ya. Dan yang paling penting kita perlu informasikan mm. untuk tema uh, saat sesi final berikutnya mm. adalah tentang keutamaan sholat berjamaah. Sekali lagi tema untuk sisi final pada pekan berikutnya adalah keutamaan sholat berjamaah. Ya. Nah, kita tahu sholat berjamaah ini merupakan aktivitas keseharian yang kita lakukan. Betul. Seperti apa kira-kira sholat berjamaah? Itulah nanti yang akan Bisa kita tunggu ya. materinya dari sekarang Baik. nih. Kita mungkin perlu ya. ingatkan eh, kira-kira uh, siapa saja yang menjadi peserta yang akan kita panggil, yang akan kita telepon -hmm. pada pekan depan. -hmm. okay. Yang pertama Ahmad Burhanuddin dari Tangerang. Okay. Kemudian yang kedua adalah Hajah Mahdiah dari Tangerang juga. Kemudian yang ketiga adalah Pak Syafruddin Mahmud dari Bekasi. Kemudian yang keempat adalah Siti Muhayyarah, Ibu Siti Muhayyarah dari Banten. Kemudian yang berikutnya yang kelima adalah Ibu Siti Fauziah dari Tangerang. Kemudian yang keenam adalah Bapak Budi juga dari Tangerang. Dan yang ketujuh adalah Bapak Muhammad Huda dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Dan yang terakhir adalah Bapak Hidayat yang kesempatan uh, ya, pagi hari, hari ini menjadi uh, peserta terbaik kita dari Semarang ya. gitu ya. <laughs> Baik. Ya, itu kira-kira daun peserta nanti yang akan kita kontak pada uh, pekan hmm. yang akan datang dalam sesi final gitu ya. Jadi mungkin untuk minggu depan telepon rumahnya jangan dipakai dulu pada tele dakwah ya. Dan kita harus mengakhiri ya. pertemuan ya. kita pada kesempatan pagi hari ini. Terima kasih bagi para pemirsa yang sudah menyaksikan acara ini dan terima kasih juga bagi Anda yang berpartisipasi di acara ini. Ya, baik terima kasih sekali lagi atas perhatian dan kebersamaan Anda dan saya Putra Besenen, Kak Ramaji juga seluruh dan hakim harus pamit undur diri. Ya. Sampai jumpa pekan mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.